isi ceramah Ustadz Alwi Alidrus di Masjid Jami Malang. Minta agar dileburnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dijawab oleh Allah. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عمدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنب firman Allah subhanahu wa ta'ala telah berdosa hambaku dengan suatu dosa lalu ia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang melebur dosa-dosa kesemuanya dan yang menuntut dosa. Jadi kalau orang berdosa lalu menyadari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian tadi dipujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sedemikian jelas akan diberi maafirah oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian orang itu mengulangi lagi, berdosa lagi. Umma ada. Kemudian kembali lagi. Fa'aznaba. Lalu berdosa. Faqala. Ay Rabbi wafir li zambi. Selesai dosa. Dia berkata lagi. Ya Allah. Leburlah dosaku untuk aku. dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال الله تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب firman Allah SWT telah berdosa hambaku lalu dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang melebur semua dosa dan menuntut semua dosa jadi orang yang demikian tadi tetap dipuji oleh Allah karena dia menyadari dirinya dan minta maafirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa lagi orang itu. Umma ada fazraba. Lalu kembali lagi. Berdosa lagi. Setelah terjumus ke dalam dosa lagi, dia pun mau eh, istighfar lagi. Faqala ay rabbi rabbi li Ya Allah, lepurlah ينفق untuk api. Dijawablah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. عذاب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ بالذنب hambaku berdosa. Lalu dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan. Melapor segala dosa dan menuntut dosa-dosa. ghafartu li abdi sungguh aku Allah telah melebur dosa untuk hambaku ini diterima oleh Allah SWT hingga seterusnya falyat al masya'ah hendaklah berbuat sekehendak nah, di sini jaminan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala tapi orang itu jangan sengaja menjalankan dosa kalau orang sengaja menjalankan dosa ini namanya jarak setiap orang harus menjadi jangan kena dosa. Tapi toh namanya manusia kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsu. Kadang-kadang tertikat oleh setan. Kadang-kadang tertimbang oleh dunia sehingga dia terjerumus ke dalam dosa. Nah, setelah kita, dia terjerumus ke dalam dosa, sadar bahwa dia itu dosa. Lalu cepat-cepat minta maafirah kepada Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat dia bertobat kepada Allah dan cepat-cepat dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kaum muslimin dan muslimat jangan sekali-kali kita menuju kepada dosa. Jangan sekali-kali kita sengaja berdosa tapi ada kalanya karena dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh setan, dikalahkan oleh pengaruh dunia, terjumus ke dalam dosa. Kalau sudah begitu, segera saja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera, eh, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dilepurnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Walaupun berulang kali begitu. Nah, ini dari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak istighfar. Dan kalau betul-betul kita memiliki dosa, ya harus mulai tepat bagaimana mestinya, sebagaimana yang sudah saya terangkan malam kemis yang lalu. Jadi kita harus memperbanyak istighfar. Bahkan tiga pokok ini jangan kita tinggalkan. Kita harus memperbanyak kalimat tauhid untuk memperteguh dan untuk membarui iman-iman kita yaitu kalimat La ilaha illallah. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaruilah iman-iman. Sebab iman ini ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya terus meningkat sampai tinggi, ada kalanya tetap, ada kalanya merosot, merosot, merosot, ada kalanya sampai hilang. Nah, ini khawatirkan. Maka kata Nabi, perbaruilah imanmu. Para sahabat bertanya, Kaifa nujadidu imana ya Rasulullah? Bagaimana kita membarui iman-iman kita? Qala akhiru min qawli ilaha illallah. Perbanyaklah membaca La ilaha illallah. Baik dari hati, tulus ikhlas, jatuh oleh pikiran, akal pikiran, dan menembuskan lisan, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Perbanyak siapa saja. Anggap kalau orang umat tidak <clears throat> ada waktunya atau bagaimana. Setiap hari jangan kurang dari 100 kali. Kalimat la ilaha illallah. Walaupun dengan jalan, walaupun dengan berbaring, walaupun dengan duduk, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim qiyaman berdiri waku dan duduk ala turun dan waktu berbaring atau jalan makhluk dan naik kendaraan dan sebagainya zikir kepada Allah bahkan la ilaha itu afdalul zikri afdalul zikri la ilaha illallah dan pokok pangkat kita perbanyak apalagi zaman makin lama makin lama makin banyak tantangan terhadap Islam dan hal-hal yang merosotkan iman jadi kita harus membarui iman kita. Dengan apa? Mempertanya la ilaha illallah. Artinya jelas tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus yakin betul. Ya, Kedua harus kita memberi istighfar. Jadi kita harus memperbanyak istighfar. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah tidak memiliki dosa. Nabi bersih suci tidak mungkin. Tapi setiap hari tobat dan istighfar pada Allah seratus kali. Inilah sesuatu jauh, waktu bilangnya atau mana seratus kali. Ada hal yang lain, yang min ini mana? Lebih dari itu sepuluh kali, ada hadis seratus kali. Nah, jadi kita setidak-tidaknya setiap hari membaca Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setidak-tidaknya Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, kita lah seratus Nah, yang tahu maknanya astagfirullahaladzim. Agar saya minta peleburan dosa. Mau diroh itu pengapa? Agar peleburan dosa. Jadi mau ini dimaknai eh, kegelapan makna Jawanya pengal pengapura ya, itu namanya mau diroh. Agar peleburan dosa. Jadi kita kan, ya Allah lebih dosa, lebih dosa, lebih dosa. Tapi kalau mau itu saya betul, ya harus melalui tol, tobat, bagaimana yang sudah dikeluarkan. Ya pertanyaan, Ketika harusnya memper, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kita perbanyak salat pada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam untuk mendekatkan rohani kita dengan rohani Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan jamin syafaat dan sebagainya. Karena hanya saja inna akradakum minni yawmal qiyamati manzilan akfarkum alaiya salatan. Besok hari kiamat orang yang paling dekat pada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam orang yang memperbanyak salat. Nah, kalau tidak bisa saya paling sedikit tiap hari 100 pokok 100-an. Jadi la Allah 100 sekitar 100 dan salat 100 kalau lebih beda itu bisa nggak itu kan nah, itu dari tiga ini pokok pangkalnya di samping lain-lain nah, banyak ini kan macam lain tapi ini adalah pokok pangkalnya memperkuat tauhid melebur dosa dan mengeratkan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan akan mendapatkan jaminan sama dan tiga tempatnya. Sampai pada suatu kali di satu daerah di Mesir itu kering, tidak ada hujan. Kering, tidak ada hujan. Banyak tanah mati, banyak orang mati. Orang kacau kan tidak ada hujan. Sekarang di tempat ini tidak ada tempat air, hanya sumur satu. Hanya sebuah sumur. Sudah kering, ribut orang. Sudah begitu keadaan panik orang-orang, ada orang perempuan tua keluar. Lalu datang ke sumur, tapi menjenguk ke sumur itu, dia melihat laut diludahi, meludahi sumur. Setelah dia melihat, menjenguk ke sumur tadi, lalu dia meludahi sumur, sepontan airnya kuat. Terus oh, airnya kuat sampai meluap dan ambil. Ada orang misalnya, tahu banyak ini sakti, saksi, karol, karol. Ada ulama besar, nama Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. Al-Imam Al-Jazuli. Ulama besar dan termasuk awliya Allah. Karena cerita ini dia cek betul, apa betul ini betul. Tidak ini sudah. Ini betul, banyak mana dua perempuan itu di sana. Berarti hu, suatu orangnya. Amal apa sampai ini? Justru sampai kok menjabat karomah sini ini, amal apa? Itu biasa, manusia, tidak mungkin. Semua orang amal biasa. Jawabannya, saya di samping amal-amal ibadat wajib dan sebagainya memperbanyak selawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mazini selawat. Malam ini ulama besar ada Quran ya Allah. Jadi betul ini adalah si syafaat. Barokah selawat pada Nabi Muhammad. Sudah. Kalau dia istiqomah dia pada Allah. Istiqomah minta pada Allah supaya digampangkan membuat kitab selawat itu istighfar pada Allah digampangkan akhirnya membuat kita jalail khairat Apa atas dulu usum dasar khair apa kenal semua sekarang kita ini kadang-kadang kita beda kata ketemu ya <laughs> udah ya itu jadi jalan khairat itu selamat semua Selamat harian hari Senin sekian hari Asrata Rabu Kemis. itu namanya jalan khairat Sampai di Medina sana banyak wakafan kita begini kalau ini kalau di Medina banyak di Masjid Medina. Nah, jadi ini kalau kita sahabat bandar ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita setidak tidak ikut. Ya walaupun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, walaupun setahun sekali baca dalam khairat. Tidak bisa setahun ya seumur kau Apa tahu? <laughs> Jadi jangan sama sekali, tidak kenal sama sekali. Bagaimana? Sedengar selawat itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. الله تبارك إن الله بعد يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما jadi kita orang perbanyak di samping lain hal Nah masuk istighfar tadi. Nah, jadi <clears throat> kita harus memperbanyak istighfar. وعنه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Wallahi nafsi biadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang menguasai Nabi Muhammad seringkali bersumpah dengan menyebut kalimat ini. Wallahi nafsi biadi. Kadang-kadang menyebut wallahi nafsi Muhammadin biadi. Agar demi Allah lah. Biadi. Wah, jangan itu tiba-tiba. Lainnya nanti Jangan mau sumpah, kemudian berani sumpah. Iya, Dapat sumpah. Wan nabi. Sumpah wan nabi. Nggak boleh. ikat malaikat. Orang tanya, ini berapa harganya? Ini 200. Tak ditawar 50 rupiah. Ini pulaknya saja 100. Terus dia sumpah, bayar masjid ini. bayar masjid ini. Bagaimana? Tidak boleh. Ada sumpah, dia bersumpah. Boleh sumpah ya, sumpah ya. Bagaimana? Wah, jangan sampai orang main-main sumpah dan jangan sampai kita keliru. Sumpah salah. sumpah. Ustadz Suyuti Dahlan Rekaman reproduksi Ceramah di Masjid Jamek Malang Pentingnya sekali Nah di sini kita dituntut untuk pandai-pandai memilih pemimpin Kalau pemimpin kita ya, ah, itu tidak kenal Ya besok kita itu katut Si A, anak gue itu B Makanya pemimpin itu gelemboti banget awak malik katuk katuk gelebesi ikan yaumana da'ulu kulla unasin biimamihi kita bawa dia ini, kalau siapa yang pada saat itu diberi apa menerima kitabnya daftar buku amalnya menggunakan tangan kanan maka berarti dia termasuk orang yang lulus jadi ibarat mahasiswa begitu, begitu melihat papan pengumuman, nomornya tercantum di sana. Jadi secara-cara besok ya juga, di sana juga ada si penaruh apa di sana. Nah, <laughs> jadi ada sistem penerimaan mahasiswa baru. Cuma bedanya kalau di sana bisa dibuat gitu. Bedanya, kalau di dunia kan bisa. Otaknya pilihan, nggak bisa bayar uang gedung, nggak bisa masuk. Masih orang yang belendol, sini bisa bayar petang kita, bisa masuk. Maaf ini saya terangkan perguruan di luar negeri yang saya terangkan. Perguruan di luar negeri. Tapi kalau di sana tidak bisa. Di samping saudara berangkat ke kubur tidak membawa uang, malaikat tidak mau disuap. Ya dok. Makanya saudara membaca surat kabar apa saja, majalah apa saja, tidak pernah mendengar malaikat malik diadili pernah. Tidak ada, ya. tidak ada. Tapi kalau sejarah membaca surat kabar kalau ada berita itu bekas bupati Jember mulai diperiksa ada itu. Ada apa ada? Ada, Enggak tahu itu orang dia lu sini ya. Kalau tak ada ekor yang kepala coy. Kalau kita baca surat kabar surat kabar yang terbukti itu ada. Bekas bupati Jember diadili, bekas Solo kalsim tentang diadili. Nah, cuma kalau diadili judulnya masih enak ya. Seperti Pak, Pak bekas dolok kalsing yang menggelapkan uang bermiliat-miliat rupiah itu dia bisa merayakan hari ulang tahunnya di penjara <laughs> enak eh, dia dia punya berulang tahun <laughs> ulang tahun berdiri di kepala ya. ini malaikat tidak mau berkata ulang tahun oh berdiri di dasar itu nah ini sejarah ya Yau mana ada ukula unasim imamim paman usia kita tahu kaya yatra'una kita tahu. la yudlamuna katira. Mereka diberi kesempatan untuk membaca catatan-catatan amalnya dan di mana tidak akan dianiaya ya, sedikit pun tidak akan dikurangi. Jadi catatannya tidak ada kurangnya sama kali, Segala jamaah sepuluh kali, catatannya ya sepuluh kali. Nah, di sepuluh kali ya sepuluh kali. Jadi jangan itu saya. Menghadiri siang ada yang nilainya sembilan ada yang nilainya enam kalau sekok kali aku ngantuk barang itu nilainya nih mana sih nilainya papat tekon ini mulai terhandal umpamanya ini apa nah, hubungan sama tetangga nilainya berapa tujuh atau delapan hubungan sama istri berapa nilainya itu semua ada catatannya ya jadi pelajaran hubungan sama keluarga Delok, wah itu bijimu kuduan pecel kok. ini kalau iki pecel papat iki. Lha mau papat, bijimu kok gawe keplak-keplakan tok ae. Ora kami tanpa karena ini malah tua ini. Ini aja sejarah. Walau kamu apa sih? Tidak akan dikurangi sedikit. Kalau kita makal, kenapa ini ya? Ini Jawa, wah, oh iya, kan dia motomu, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kebenaran. Jadi orang itu mata lahirnya tidak kita, tetapi mata hatinya yang buta. Ya ini saya memang hati ini yang paling penting. Jadi sebelumnya istilah pembangunan manusia seutuhnya ini ya harus lebih banyak difokuskan kepada masalah batin, batinnya atau rohaninya. Ini bukan berarti kita lalu harus mengabaikan sisi material, bukan ya. Tetapi mental spiritual ini harus membuat mendapatkan prioritas yang tinggi. Jadi harus diprioritaskan. Istilah pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan jiwa ini harus mendapatkan prioritas. Dalam laku kebangsaan diutamakan bangunlah ilahnya, bangunlah pekannya. Memang hati. Makanya kalau kita pidato, barangkali kuatnya terlontar kata-kata yang menyinggung perasaan orang, kita selalu mengatakan Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di berkenan di hati. Tidak ada orang batuk barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan di batuk. Tidak ada itu berkenan di hati. Maka dengan segala kerendahan seger. Tidak ada dengan segala kerendahan hati. Barangkali ada tutur kata sikap tindak tanduk yang kurang berkenan di hati. Maka dengan segala kerendahan hati. Ini hati namanya. Di sini katakan, di fiya bi'a'na, saya fil eh, di anak. Dari ayat ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, nasib seorang di akhirat itu bisa ditentukan dan harus ditentukan ketika dia masuk itu di dunia. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan ah akhirat itu kan urusan dosa. ini ada dosa itu akhirat kita itu kita tentukan ketika kita masih hidup di dunia. Hadir ayat Al-Qur'annya, "Faman kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati ana wa adallu sabila." Dalam bahasa hadisnya, ahlul ma'ruf di dunia dan ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang ahli kebaikan di dunia, insya Allah akan menjadi ahli kebaikan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang mempunyai semboyan ah, akhirat itu tulisan DC, itu itu penting ya tapi isi Nah, kalau begitu orangnya kalau punya anak dari satu kepalakan di taman kanan sana. Jadi kalau punya anak walaupun usianya sudah usia tanah kanak-kanak tidak usah dikacarakan sama kanak-kanak eh, SD kalau satu orang mau SMP, kalau usah sekolah no, ada apa ada sekolah no, menyenengnya itu usia mahasiswa leboknya namanya umbra ya kau jadi mahasiswa, iya kan? Jadi kalau mau daftar mahasiswa, sekolah ada apa sih ya? Harus ada kopi pakai SMP, harus ada kopi ijazah, SD, harus ada akta kelahiran.